Adapun Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi adalah seorang yang berasal dari Tayyip Tai bagian dari uh, di daerah uh, Banu Nabhan. Wa kanat ummuhu min Bani Nadir dan ibunya adalah seorang yang berasal dari Banu Nadir. Banu Nadir sebagaimana yang kita ketahui bahwa Banu Nadir salah satu kabilah yang masyhur dari qabail al-Yahud yang ada di Madinah. Banu Nadir, Banu Qainuqa' dan Banu Quraidah. Dan disebutkan bahwa ibu Ka'ab ibn al-Ashras ini bernama Aqilah. Aqilah atau Uqailah bintu Abil Haqiq. dan Ka'ab Ibn al-Ashraf disebutkan oleh al hafiz Ibn Kathir wa kana yu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal mu'minin dan dia selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan kaum mu'minin ويشبب fi أشعاره بنساء المؤمنين dan dia menyebutkan dalam syair-syairnya tentang wanita-wanita kaum mukminin Ini menyebutkan tentang kejelekan mereka ya hal-hal yang sifatnya fujur ini Ka'ab bin Al-Ashraf dan diriwayatkan pula bahwa Ka'ab bin al asyraf dengan sebab Ka'ab bin al asyraf inilah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil للذين kafaru haula'i ahda من الذين amanu sabila Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab justru mereka beriman kepada al-jibt kepada at tawud dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir bahwa mereka-mereka ini sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah perbuatan-perbuatan kesyirikan itu lebih mendapatkan hidayah daripada kaum mukminin lebih diberi petunjuk jalannya daripada jalannya kaum mukminin ketika Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf ya seorang Yahudi maka Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf, "Ayyuhuma ahabbu ila Allah?" Dinuna am dinu Muhammadin wa ashabih? Siapakah atau manakah dari agama ini yang paling dicintai Allah? Agama kami ataukah agama Muhammad dan para sahabatnya? Kata Ka'ab bin Ashraf, "Antum ahda." sabilan minhum kalian ini lebih mendapatkan hidayah lebih baik jalannya lebih lurus jalannya daripada mereka kaum mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya padahal sebagaimana yang kita ketahui Yahudi ketika itu mereka benar-benar mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka Alkitab. Namun mereka justru beriman kepada al-jibt wa taghut dan justru mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, "Haula'i ahda minalladzina amanu sabila." mereka ini lebih baik jalannya, lebih lurus jalannya daripada kaum mukminin. Maka Ka'ab bin al-Ashraf ini disebabkan karena celaan-celaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengizinkan kepada kaum mukminin siapa yang mampu untuk membunuhnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi demikian pula Imam Al-Bukhari menyebutkan bab khusus tentang pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man li Ka'ab bin Al-Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulahu Siapa yang mampu menangani Ka'ab bin Al-Ashraf ini? Karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Wa dhahaba ba'da waq'ati Badrin ila Makkah. Lalu setelah terjadinya peristiwa perang Badar, Ka'ab bin Al-Ashraf ini berangkat ke Makkah. Wa allaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-mu'minin dan dia mengumpulkan orang-orang kafir mengumpulkan bangsa Quraisy untuk bersatu dengan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Subhanallah. Dalam hal memerangi Islam mereka bersatu padu. Yahudinya, al-musyrikinnya sama. Dalam hal ini musuh mereka sama yaitu Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sehingga Ka'ab bin Ashraf berangkat ke Makkah untuk menyatukan mereka dan memberi semangat kepada mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin mereka hendak membuat makar Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin ila qadlik disebabkan karena perbuatan-perbuatan Ka'ab bin al-Ashraf yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakiti Allah dan Rasulnya dan bahkan dia berusaha untuk memprovokasi orang-orang musyrikin, menyatukan mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk membunuhnya. Dia telah menjadi seorang kafir harbi yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam man li Ka'ab bin al-Ashraf فإنه قد adha الله ورسوله. siapa yang menangani Ka'ab bin al-Ashraf ini karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya fantadaba lahu rijalun minal ansar maka bangkitlah beberapa tokoh dari kalangan ansar yang siap untuk melakukan hal tersebut Thumma min al-Aus. Kemudian dari kalangan al-Aus, kabilah al-Aus wahum Muhammad bin Maslamah dan Abbad bin Bishr bin Waqash dan Abu Naila. Ismuhu namanya Silkan bin Salama bin Waqash. Wa kana akha Ka'ab ibn al-Ashraf min ar-Radha'ah. Dan Abu Naila, yani Silkan bin Salama Ini saudara susuannya Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi ada kedekatan saudara sesusuan dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Wal Harith bin Aus bin Mu'ad dan Abu Abbas bin Jabir. Wa adina lahum sallallahu alaihi wasallam ay yaqulu ma sya'u min kalamin yakhda'unahu bihi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk mengucapkan apa saja yang mereka inginkan untuk menipu Kaab bin al-Ashraf karena ini perang wal harbu dan peperangan itu adalah penipuan yakni seorang diperbolehkan berdusta untuk menipu musuh maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk mengucapkan apa yang mereka hendak ucapkan untuk menipu Ka'ab bin Ashraf. Walaysa alaihim fihi junah dan tidak ada dosa dan kesalahan atas mereka atas apa yang mereka ucapkan. Ya, yakni berpura-pura di hadapan Ka'ab bin Ashraf bahwa mereka pun benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan secara lengkap dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari demikian pula Al-Imam Muslim tentang kisah ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada para sahabat siapa yang bisa menangani Ka'ab bin Al-Ashraf karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah lalu dia bertanya ya Rasulullah atuhibbu an aqtulah Wahai Rasulullah, apakah engkau senang jika aku membunuhnya? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Qala fa'dhan li Rasulullah. Qala fa'adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'dhan li Rasulullah an aqula syai'an. Lalu berkata Muhammad bin Maslamah, "Izinkan aku wahai Rasulullah untuk mengatakan sesuatu." Qala khul, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, yakni ucapkan apa saja. Ucapkan apa saja engkau inginkan. Diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatangi uh, mendatangi Ka'ab bin Al-Ashraf Lalu dia mengatakan inna hadzal rajul qad sa'alana sadaqah wa innahu qad annana wa inni qad ataituka astaslifuk. Lalu Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf sesungguhnya orang ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang dia menampakkan diri seolah-olah tidak senang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya orang ini selalu meminta kepada kami sedekah. Jadi tampakkan bahwa uh, dia telah bosan bersama Rasulullah. Dikit-dikit minta sedekah, dikit-dikit minta sedekah. Ya, sungguh dia telah membuat kami ini capek, lelah. Maka saya datang kepadamu, ini kepada Ka'ab bin Ashraf, minta pinjaman. Karena dia minta sedekah terus. Qala kata Ka'ab, Ibnu Ashraf wa aidan wallah latamallanna. Kata Ka'ab, ya memang demikian. Demi Allah, engkau pasti akan bosan mengikuti dia. Qala inna qad ittaba'nah fala nuhibbu an nada'ahu hatta nanzur ila ayyi syai'in yasiru sya'nuh. Kata Muhammad bin Maslamah, kami terpaksa mengikuti sudah, ya. ya karena sudah terlanjur kami mengikutinya maka kami tidak ingin meninggalkan sampai kami melihat sampai di mana Rasulullah membawa kami, sampai di mana Muhammad membawa kami sallallahu alaihi wasallam. Waqad aradna an tuslifana wisqan aw wisqain dan kami ingin agar engkau memberi pinjaman kepada kami satu wisak, dua wisak, satu wisak yakni 60 sa' 60 sa' gandum dan disebutkan oleh Amr yang meriwayatkan hadis ini ya namun dia tidak menyebutkan dalam sebagian riwayat dia tidak menyebutkan wisqan atau wisqain ya faqultu fihi faqultu lahu fihi wisqan atau wisqain maka aku mengatakan padanya ada penyebutan satu wisq atau dua wisq yakni dalam kisah itu ada ditetapkan oleh Amr bahwa dalam kisah tersebut terdapat ucapan wisqan atau wisqain. Faqala ara fihi wisqan atau wisqain. Ya, jadi dia berpendapat bahwa kisah atau penyebutan pinjaman satu wisq atau dua wisq itu ada. Faqala na'am. Kata Ka'ab, kalau begitu iya, saya setuju. Saya berikan kamu satu wisq atau dua wisq arhinuni tapi ada jaminan, yakni gadai bukan pinjaman lepas tapi gadai. Qala ayu syai'in turid? Apa yang kamu inginkan? Qala arhinuni nisa'akum. Ya, jadikan gadai, gadainya adalah eh, istri-istri uh, istri -istri kalian. Jadi istri yang mau digadaikan. Mintanya istri yang digadaikan. Qalu kaifa nurhinuka nisa'ana wa anta ajmalul arab? Bagaimana kami akan menggadaikan istri-istri kami engkau ini orang Arab yang paling tampan. Ya ini nggak sembarang yang kamu pilih seharusnya. Qala arhinuni abna'akum kalau begitu anak-anak kalian yang kalian jadikan gadai dari pinjaman itu. Qalu mereka mengatakan kaifa nurhinuka abna'ana fayasubbu ahaduhum fayuqal rahnun biwiskin aw wisqain hadha arun alaina bagaimana kami akan akan menggadaikan anak-anak kami terhadapmu nanti salah seorang mereka mencela dan dia akan mengatakan gimana gadai kok digadaikan anak-anak satu wisik cuma dua wisik kok digadaikan dengan anak-anak ini celaan bagi kami aib walakinna nurhinu kallama gimana kalau kami menggadaikan kepadamu lama atau al-la'mah yakni senjata akhirnya sudah setuju digadaikan dengan senjata fawa'adahu ayatiyahu faja'ahu lailan wa ma'ahu Abu Nailah maka kemudian dia pun telah menetapkan janji untuk datang datang yakni ingin diberi pinjaman satu wisuk atau dua wisuk tersebut maka datanglah dia di malam hari dan bersamanya Abu Nailah Abu Nailah yaitu saudara susuannya Ka'ab Ibn al-Ashraf yang disebutkan bernama Silkan. Nah, fada'ahum ilal hisn. Lalu kemudian uh, mengajak mereka untuk datang ke bentengnya. Nah, fanazal ilaihim maka turunlah Ka'ab bin Ashraf ingin bertemu dengan mereka. Pada saat hendak turun itu sempat dicegah oleh istrinya. Istrinya Ka'ab bin Ashraf. Istrinya mengatakan pada Ka'ab, "Aina takhruj hadhihi sa'ah?" Mau kemana kamu keluar saat ini? Kata Ka'ab bin Ashraf, "Innama huwa Muhammad ibn Maslama wa akhi Abu Nailah." Saya hanya ingin bertemu dengan Muhammad bin Maslama dan saudaraku Abu Nailah. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa istri Ka'ab bin Ashraf ini sudah merasa ada yang gak enak. Ya, jadi merasakan sesuatu. Dia sempat mengatakan asma'u sautan ka'annahu yaqturu min dam. Aku mendengarkan suara seakan-akan darah itu bercucuran. Ya, sehingga dia mengkhawatirkan suaminya keluar. Mau kemana kamu keluar saat ini? Aku mendengarkan ada suara yang yang seakan-akan mencucurkan darah. Kata Ka'ab bin Ashraf, "Innama huwa akhi Muhammad ibnu Maslamah wa radhi'i Abu Nailah." Ini saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara sesusuanku Abu Nailah. Innal karima law du'iya ila ta'na bilailin la ajaba. Sungguh orang yang mulia itu kalau diajak diundang untuk menghadiri suatu di malam hari maka dia mengabulkan permintaannya nah lalu setelah dia akan turun ternyata Muhammad bin Maslama ya, membawa bersamanya dimasukkan ke dalam benteng tersebut dua laki-laki lalu perawi yakni Sufyan bin Uyainah Eh, ada yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, "Samahum Amr, apakah Amr bin Dinar menyebutkan nama-nama mereka?" Kata Sufyan, "Iya, sebagian diberi nama. Sebagian disebutkan namanya." Berkata Amr ja'amahu birajulain bahwa dia membawa dua laki-laki. Selain Amr mengatakan bahwa dia bernama Abu Abbas bin Jabr dan Al Harith ibn Aus dan Abbad bin Bishr فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه Lalu kata Muhammad bin Maslamah kepada mereka ini yang dia bawa, apabila dia telah datang maka saya mungkin akan mengatakan uh, tentang rambutnya. Saya ingin memuji rambutnya. Saya ingin mencium rambutnya. Ya, memuji bahwa rambutnya harum dan yang semisalnya. Fa idza ra'aitumuni istamkantu min ra'si fadunakum Maka apabila kalian melihat aku telah memungkinkan untuk mendekati kepalanya, maka minggirlah kalian apa? Maka e, bagi kalian untuk membunuhnya. Apabila kalian sudah memungkinkan untuk memenggal kepalanya, maka segera kalian memenggalnya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan summa ushimmukum, saya akan memperlihatkan seakan-akan saya mencium kepalanya. Fanazala ilaihim, maka turunlah Ka'ab Ibn al-Ashraf bertemu mereka mutawashihan wa huwa yanfukhu minhu rihat tayyib atau rihat tayyib. Ya, dalam keadaan dia e, mengeluarkan aroma yang sangat harum sekali. Jadi kelihatan yang Muhammad bin Maslamah mengetahui kebiasaan Ka'ab Ibn al-Ashraf yang sering memakai parfum maka itu dimanfaatkan kesempatan untuk mendekati seolah-olah dia mencium bau yang harum dari Ka'ab bin Ashraf maka ketika turun Ka'ab bin Ashraf maka berkatalah Muhammad bin Maslamah ma ra'aitukal yawmi rihan ay atyab indi a'tar nisa'il arab wa akmal arab nah aku tidak mencium pada hari ini ada bau yang paling harum. Ini dia memuji Muhammad bin Maslamah memuji bau yang harum yang keluar dari tubuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka berkatalah Ka'ab bin Al-Ashraf, "Indi a'tar nisa'il Arab wa akmalul Arab." Saya memiliki uh, wanita Arab yang paling harum dan wanita Arab yang paling sempurna. Nah, maka berkatalah Muhammad bin Maslamah, "Ata'dzanu li an ashumma ra'sak?" Engkau mengizinkan aku untuk mencium rambut kepalamu? Qala na'am, syumma. Ayo silakan cium. Nah. Thumma ashamma ashabahu. Lalu kemudian dia mengizin memberi izin untuk pada teman-temannya untuk uh, maukah mereka mencium? Thumma qala ta'dzanu li Apakah engkau mengizinkan aku mereka juga ikut mencium? Qala na'am. Ya silahkan. Dan dia berbangga dengan baunya yang harum. Falamma istamkana minhu qala dunakum faqatalu. Maka tatkala telah memungkinkan bagi dia untuk memenggal lehernya, maka dia pun mengatakan, ya, minggir kalian, maka mereka pun segera membunuhnya. ثم أتوا النبي sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فأخبروه lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu mereka pun memberitakan tentang kematian Ka'ab Ibn al-Ashraf demikian riwayat yang sahih yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim lalu berkata Al-Hafiz Ibn Kathir fadahabu ilaihi wastanzaluhu min utmihi laylan maka mereka pun datang ya yang asalnya yang akan datang Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah lalu kemudian Muhammad bin Maslamah membawa beberapa dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta turun dari dari uh, utmihi lailan dari bentengnya di malam hari wa taqaddamu ilaihi bi kalamin muhim lalu sebelum mereka melakukan pembunuhan terhadap Ka'ab bin Ashraf maka mereka memberi apa mukaddimah pembukaan dengan ucapan-ucapan yang yang seakan-akan apa tidak kepada maksud yang dituju litarid bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahkan yang mereka sebutkan ada ucapan-ucapan yang menyindir ya yang menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mereka tidak senang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam fatma'anna ilaihim Akhirnya Ka'ab ibn al-Ashraf pun merasa tenang dengan mereka bahwa ternyata mereka sama. Jadi Ka'ab bin al-Ashraf menyangka bahwa mereka ini sama membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istamkanu minhu qatalu la'anahullah. Tatkala mereka sudah memiliki kesempatan untuk membunuhnya maka mereka pun membunuhnya. Semoga Allah melaknatnya wajah ja'u min akhiril lail dan mereka pun datang di akhir malam wa kanat lailatan mukhmirah dan ketika itu malam bulan purnama fantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa qa'imun yusalli lalu mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam salat falamman sarafa da'alahum lahum tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat beliau pun mendoakan kebaikan untuk mereka yang ikut serta dalam membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf. Wa kana al-Harith bin Aus qad juriha bi ba'd suyuf ashabih. Al-Harith bin Aus ya yang juga ikut serta dalam pembunuhan Ka'ab bin al-Ashraf eh, beliau terluka terkena sebagian pedang dari teman-temannya ya karena semangatnya ya Akhirnya sebagian ketika dia hendak uh, menjauhkan kepalanya, kelihatannya sempat terkena, terluka dengan sebagian apa uh, pedang dari sebagian sahabat. Fatafala alaihi salam fi jurhihi fabari'a min waqtih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, meludahi luka yang terdapat pada Al-Harith bin Aus tersebut maka sembuh pada pada saat itu juga. Thumma asbahal Yahud yatakallamuna fi qatlih. Kemudian setelah itu orang-orang Yahudi di pagi hari mereka pun membicarakan tentang kematian Ka'ab ibn al-Ashraf. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah uh, kisah yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentang kematian Ka'ab bin Ashraf dan ini terjadi di antara peristiwa perang Badar dan perang Uhud. Dan ini masa-masa mendekati terjadinya peristiwa perang perang Uhud. Dan dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah di antara faedah dari kisah ini di syariatkannya al-ikhtiyal. Al-ikhtiyal yakni pembunuhan senyap terhadap musuh yang diketahui bahwa dia musuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita bolehnya berdusta dalam peperangan al-harbu khud'ah bahwa perang itu diperbolehkan seorang untuk berdusta. Sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.